Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alamin Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah mabad Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasanya malam ini kita masih dikasih nikmat Nikmat sehat, nikmat iman Sehingga dengan kesehatan kita bisa melangkahkan kaki ke Masjid Al Islam ini dalam rangka menuntut ilmu. Insya Allah uh, ah, setiap malam Ahad kita di Masjid Al Islam ini ada kajian. Uh, mohon maaf, Insya Allah nanti kajian kita uh, akan diisi tamu dari Australia karena beliau bisanya bahasa Inggris akan diterjemahkan, eh, diterjemahkan oleh uh, istrinya. Jadi, jadi istrinya apakah nanti kita kesepakatan apakah juga ikut tampil di depan apa di belakang. Nah, ada Ustadz yang bisa bahasa Inggris? Nah, insya Allah kami minta untuk ini daripada kalau memang ini kita siapkan dua mic, yang satu istrinya ada di belakang. Nah, uh, insya Allah uh, sambil nunggu Ustaz Farid, uh, nanti kita ini uh, yang akan isi adalah uh, Ustadz dari Australia, namanya Isa Graham. Karena waktu Isa sudah masuk mohon untuk dikumandangkan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah Sebelum kita lanjutkan kajian kita Kita kehadiran tamu dari saudara kita yang berasal dari Australia Beliau bernama Isa Graham Yang sedang mendalami ilmu bahasa Arab dan agama di Libya. Beliau ini eh, rupanya sudah mengenal saya dan saya sendiri lupa apa ini eh, pertemuannya di mana dan yang jelas kita sudah bicara lewat telepon. Dan saya minta beliau untuk hadir dalam acara ini untuk memberikan semangat kepada kita sekaligus memberikan informasi perkembangan apa yang terjadi di Australia. So, to our brother Isa Graham, we want you to give us speech about uh, your experience as a Muslim and about your uh, experience in, in, Indonesia and Australia. Maybe that will give us the spot and encouragement for to be uh, a good Muslim, and uh, we won't be actually uh, mujahid inshallah so we are very proud when we meet our brother muslim come to our place so we are very pleased if uh, you give us a special speech in this uh, night and uh, for that uh, we give you this chance thank you very much jazakumullah khair Allah yabarak fik kif halkum تفضل can uh, talk in Arabic or English? English, eh? English and Arabic, sometime in English, inshallah. Okay. Yeah, please. Eh? Whatever you want. Actually, we, we have uh, uh, Tawheed lesson uh, uh, for every uh, Saturday night. We have a Tawheed for Saturday night. بالنسبة لي You can uh, introduce yourself and about your activity. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Actually, the purpose of the visit today was actually to, uh, to see Sheikh Farid and also pass the salam to himself and uh, the brothers that surround him from the brothers in Australia. Um, Sheikh is much loved by the brothers in Australia, but I had not personally met him before this, so one of my main purposes of coming here is to uh, pass my salam from the brothers and also give him my own salam, as well as my salam to you brothers, inshallah ta'ala. Alaykum salam, Eh, sedikit eh, tujuan beliau datang ke tempat ini sebenarnya untuk mengunjungi saya dan saudara kita kaum muslimin karena beliau eh, mengenal nama saya dari kawan-kawan yang ada di Australia dan beliau ingin ketemu dan sekaligus berkunjung ke tempat ini untuk menyampaikan salam mereka dan salam beliau sendiri kepada kita semuanya. but I was actually, even though he mentioned on the phone call that he wanted me to uh, share some experiences, I, I wasn't uh, actually expecting it to be to this level. Ya, meskipun pembicaraan hanya sebatas lewat telepon dan uh, diminta untuk memberikan apa ini uh, sambutan dalam kesempatan ini, meskipun saya dengan tawaduknya beliau katakan oh, kurang pantas untuk tingkatan ini uh, coming to Indonesia, uh, the burden, or uh, I should say, really the responsibility of passing the message of Islam, I felt was taken off my shoulders, and I was I was to be a student for my time here, but it seems that I've uh, been put in an awkward position. Yeah. But mainly, you want to know about our experiences in Australia yeah, at prison yeah, time? Yeah. Why you, you convert to Islam and what conversion yeah. first And then uh, your experience in, during Australia and during Indonesia and uh, I, with the sport. Okay. I actually come from a religious Christian family. Mm-hmm. My mother was a Bible teacher, and myself, I was a Bible student for some time. But as uh, as we see in Indonesia, where we have sh- our children, we send them to the madrasa at such a young age, but as they reach the teenage years, some continue with their religious studies, while others become lost in the dunya. And as a Bible student, I took the path of uh, leaving uh, the Bible studies and I went on the path of the dunya. But even so, I had a plan that when I reached adulthood, I was going to go off and become a priest and study the Bible, and, oh, yeah. and this was going to be the profession. Mm-hmm. After sampling many or trying some other things, so, but what actually what actually stopped that was my exposure to Islam uh, in uh, in Australia. I actually live in a very multicultural area where we have every religion, uh, every race, every language. In Sydney or Melbourne? Melbourne. Melbourne. And I was actually uh, a, uh, during my teenage years exposed to Islam through this uh, going to school, neighbours, and and social groups. Ya, beliau menceritakan tentang bagaimana perjalanan hidup beliau yang berasal dari keluarga Kristen Katolik yang memang ibunya adalah guru eh, apa mengajarkan Bible gitu. Bapaknya terus juga ikut mempelajari Bible dan dia pun diarahkan untuk mendalami Bible untuk dipersiapkan menjadi apa eh, pendeta ya dipersiapkan jadi pendeta tapi eh, kadang-kadang eh, dia bosan dan kemudian dia eh, meninggalkan kegiatan itu dan ikut dalam kegiatan apa biasa cari dunia senang-senang dunia tapi karena dia tinggal di wilayah eh, apa masyarakat yang heterogen jadi ya, banyak seorang muslim sana dan dia melihat bagaimana kegiatan orang-orang muslim sana sehingga itu yang kemudian dia menarik eh, perhatiannya untuk kemudian eh, mencoba nampaknya apa eh, melirik Islam gitu. Also, uh, this was at a time where the, the dawah of Ahl Sunnah wal Jama'ah was starting to grow. Beforehand, we had uh, uh, other movements that were very strong in Australia, and um, a lot of their dawah was based on nationality or possibly um, uh, religious persuasions that aren't particularly uh, favourable by Ahl Sunnah al Jama'ah. So, but this was the time still Sheikh Al-Bani rahmatullahi alayhi was alive and and the people were just starting to get exposed to the books that were coming over and so forth, books such as Sifat Salat al-Nabawi and also translations of Fath al-Majid and so forth. So even amongst the Shabab, uh, the people were coming alive, they were starting to wake up. Also, we had a lot of graduates from Al-Medina and Umm al-Qura coming to Australia and so forth. So the people started becoming alive. At that stage, there wasn't, um, like in Indonesia, the different groups were quite strong. But at that stage, it was mainly only cultural Muslims and Ahl Sunnah wal Jama'ah that were uh, fairly active so I was quickly exposed to a good representation of Islam, which was clear and um, and uh, easy to digest. So accepting Islam was quite easy, and this came from I didn't meet any uh, mashaykh or any students of knowledge until after I accepted Islam. My first exposure was just to to the youth. So, like I said, the Dawah of Ahlus Sunnah wal Jama'ah, and it still is healthy today, was very healthy at that stage, and this is I think, played a, a big role in so many people embracing Islam. Mm -hmm. When, when, when do you convert to Islam? Actually, in 2000. 2000. Two, August 2000. So that was actually before September 11th. Mm -hmm. So the, after September 11th, there was a lot of pressure put on the Muslims in Australia. Yeah. And um, and then actually when the Bali bombing happened, and that was because uh, that was a lot closer to home, mm -hmm. that uh, there was a lot of pressure put on the Muslims but still, on a weekly basis, because I'm active in the Dawah in Australia, I meet a new Muslim each week. And that's from the men. And statistics show that out of 10 uh, people that embrace Islam, one is a male. I don't meet the females, but so if I'm meeting one male each week, then you can imagine how many females are embracing Islam in Australia. So, but mainly the Dawah was moving not through um, uh, the mashayikh, the brothers are sitting in, the Halakah or the muhadara, and from there they're going into the universities, they're going into the. Um, with Sheikh Samir. Uh, Sorry? With Sheikh Samir or other. Oh, yes, Samir is active with the. Uh, actually, Samir, most of his energy is put into the Lebanese youth. Uh-huh. And uh, this Ahl Sunnah with Abu Ayman? Or, yeah, Sheikh Abu Ayman, and the brothers in Sydney and. Uh-huh. Sheikh Salam. Sheikh Abdul Salam. Yeah, they only mentioned apa ini perjalanan beliau sehingga kemudian tertarik kepada Islam ini uh, berasal dari Melbourne ya. Jadi di Melbourne itu ada gerakan ahli sunnah yang sangat aktif dan saya berkunjung ke mereka dan saya kenal betul dengan tokoh-tokoh mereka di sana karena memang saya beberapa kali datang ke Melbourne. Uh, apa yang tadi disampaikan bahwa gerakan ahli sunnah yang ada di Melbourne ini cukup uh, menarik perhatian Beliau sehingga kemudian tertarik kepada Islam, masuk Islam sekitar tahun 2000. Hanya kemudian uh, beliau banyak belajar dari eh, kegiatan-kegiatan al-sunnah ini. Mereka ini uh, uh, ada yang menyewa gedung, ada yang punya sendiri. Dan di sana mereka apa membuat kegiatan-kegiatan, ada kajian, ada ceramah-ceramah, ada camping kadang-kadang, ada dakwah-dakwah yang dia lakukan di perguruan tinggi di banyak tempat dan juga ada olahraga-olahraga. Apalagi saya Samir itu adalah juara apa ini e, karate se Melbourne sehingga banyak preman-preman itu takut betul sama beliau ini. Jadi kalau ada orang Islam masalah dia berak, jadi syekhnya itu jago karate gitu. Jadi ini menarik sekali di Melbourne itu. Nah beliau ini banyak tertarik dengan kegiatan mereka. Di antaranya di sana ada murid uh, Syekh Albani namanya Abu Aiman dan juga banyak sekali juga eh, lulusan-lulusan Madinah yang uh, kemudian mereka berdakwah di sana. Alhamdulillah aktivitas ahli sunnah di Melbourne ini cukup berkembang ya dan uh, juga kemudian ada juga di Sydney dan ada Syabul Salam. Antara mereka ada komunikasi yang cukup kuat uh, dan di antara mereka ada yang sudah datang kemari berkunjung ke kita. Alhamdulillah hubungan kita dengan mereka cukup baik dan inilah yang beliau ceritakan tentang bagaimana kegiatan Ahlus Sunnah yang ada di Melbourne terutama menjadi tekanan kepada umat Islam pada saat terjadi peristiwa 11 September ya, setelah terjadi peristiwa 11 September itu tekanan kepada umat Islam sangat keras sekali dan beliau termasuk yang ikut apa ini e, eh, penyadaran-penyadaran dakwah kepada mereka dan cukup banyak yang masuk Islam dan tadi disebutkan 10 orang jadi apa e, Terus terang saya juga nggak menangkap semua bahasa Inggrisnya ini. Karena saya udah 10 tahun lebih meninggalkan Australia. Jadi bahasa Inggris saya juga agak belepotan juga. Bahkan ya, tidak menangkap poin-poin pokoknya lah begitu. Iya. Yeah. If you like to give a special speech for them in special? one topic or what uh, as advice to them, it's okay. I think one thing that I've noticed that is uh, similar with Australia and Indonesia is that even though we might have cultural differences such as food and clothing and uh, we walk or way we dress, I think the situation of the Muslims is the same. Yeah, eh, dari segi apa kebiasaan, cara pakaian, cara minum segala macam, eh, banyak hal antara kaum muslimin di Australia dan Indonesia ini ya banyak kemiripan begitu. Allah SWT wa said, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. I think if we uh, if we really take the time to study this uh, surah, we will notice that the people that are in the state of khusr are the people who Allah is talking about. The same situation, the people who are, are leaving uh, the correct aqidah and the people who are leaving the righteous deeds and also calling uh, to the way of Allah subhanahu wa ta'ala and also enjoying sabr on each other, they have the similar condition as to in Indonesia as they do in Australia. This is, this is one thing that is I cannot, it's remarkably uh, clear to me that the, the people, honestly, they are the ones who are leaving the righteous deeds, uh, leaving uh, uh the dawah, or they're leaving calling to sabr amongst each other, encouraging righteousness. They are suffering from the same problems in Indonesia as in Australia. We might have some sort of uh, benefits such as economically or such as our pollution level is less in Australia, but you'll see the people that are sleeping during the salah or they uh, they have no ghira for their, their women or they have uh, no uh, enthusiasm for the dawah. They are having the same trials and they're having the same uh, problems as the people in Australia. Ya, yeah, uh, beliau membawakan surat Wal Asri sebagai satu apa nasihat yang disampaikan kepada kita bahwa selain orang beriman akan pasti salah jalan. Karena itu kemudian mereka berjalan mencari jalannya sendiri-sendiri. Ada yang mencari karena uang, ada yang mencari karena ah, jabatan dan macam-macam. Yang jelas kebanyakan dari mereka terutama adalah mikirkan bagaimana untuk perutnya begitu. Nah, kita ketika eh, berdakwah Eh, mengarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan ke arah dunia, kita akan pasti menjadi orang yang merugi. Nah, saya kira ini pelajaran penting buat kita bahwa ketika seorang yang merasakan indahnya Islam, kemudian orang bule kemudian pakai kopiah putih, berjenggot begini, ceramah. Ini sesuatu yang apa ini eh, menarik sekali untuk eh, memberikan motivasi bahwa Islam ini bukan milik orang Arab, bukan milik orang bangsa tertentu, tetapi adalah milik umat manusia. Dan yang terpenting ketika orang itu merasakan nikmatnya Islam, dia akan merasakan nikmatnya hidup. Dia akan merasakan apa? Eh, nikmatnya dakwah. Nah, tanpa harus kemudian dipengaruhi oleh faktor-faktor duniawi sebagaimana yang terjadi banyak di Indonesia maupun di Australia. Ya, ini sekedar ya ada dari dia dari saya juga tambahan But if we look at the people that are, are applying the religion of Islam in Australia and in Indonesia, the brothers who are making the effort to learn the religion, uh, they're making the effort to call people to the way of Allah subhanahu wa ta'ala, uh, they're showing respect for their parents, they're showing respect for the mashayikh, you see their whole life is success and this is something that it's, it's keeping uh, us alive in Australia, and I see it's keeping the brothers alive in Indonesia. Uh, one thing, um, one thing is that Ahl Sunnah wal Jama'ah has the most pressure on them in Australia. Ahl Sunnah wal Jama'ah has the most pressure in Australia. But if you go into the maracas of Ahl Sunnah wal Jama'ah, you would think they have it the easiest. Mm. And this is something remarkable. But if you go, if you look into the Quran and the Sunnah, and you take some time to study, you will realize that because they're making the effort to pass a message of al-Islam, Allah subhanahu wa ta'ala is supporting them the most. Mm. So the, the, the, simple man, he, he calls, he, may, he, maybe his name is Muhammad, but he doesn't care for any of the religion, and the government doesn't care anything about him, you will see his life is mushkila. He's having the hardest time. But the brothers who have the most pressure, pressure those from Ahl Sunnah wal Jama'ah, you see their life is the most easy. And this is something extraordinary. Yeah. Jadi sekalian dari pengalaman yang beliau perhatikan bahwa ahli sunnah yang ada di Australia itu paling banyak kelompok yang mendapat tekanan dari mana-mana. Dan memang itu akan terjadi di mana-mana juga termasuk di tempat kita. Tekanan, fitnah, macam-macam. Tetapi apa yang terjadi? Karena mereka itu melakukannya ikhlas karena Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka semuanya berjalan lancar, menarik, dan luar biasa. Perkembangannya pun begitu pesat. Sehingga ini merupakan satu pertolongan dari Allah SWT ketika seorang melakukan dakwah terus menerus dengan sungguh-sungguh maka jangan diperhitungkan kecilnya jumlah pengikut ya karena apa ini e, kekuatan musuh yang begitu menekan karena kadang seorang itu tidak diperhatikan oleh pemerintah kemudian juga tidak berharga di kalangan kalangan tertentu tapi kemudian karena dia berbuat sesuatu karena Allah Allah berikan apa kemudahan untuk dakwanya itu bisa berkembang dan ini adalah merupakan satu pengalaman yang beliau lihat dari perkembangan alusunan di sana sesuatu yang kemudian oleh beliau sangat luar biasa. Nah. Also the situation is the same for the women where the sisters who are covering for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala are able to leave the homes and able to take their children to school or able to go to uh, the shopping center or even to the, the masjid for the durus and they have little problems. But then if you go to the Islamic Council and you see the report of attacks on Muslim women, the number is amazing, but we don't, we never hear any problems uh, with the women of Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Even if you uh, contact some of these women who've been attacked and ask them why they're attacked, a lot of them would say, because I'm Muslim, but when you see her, there is no sign of Islam on her. So really the support, once again, of Allah subhanahu wa ta'ala is amazing for the people of Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, termasuk yang dialami oleh kaum wanita. Jadi karena Ahlus Sunnah wal yang kemudian mereka tentunya berjilbab itu akan menonjol sekali dan kemudian mendapat perhatian. Bahkan mereka juga ada yang tertekan, tapi mereka melaksanakannya dengan apa ini, ketulusan dan sepertinya eh, tidak ada beban gitu. Mereka bawa anak mereka keluar rumah, mereka menyekolahkan anak-anaknya seterusnya tapi kalau kita lihat di sisi lain banyak kaum muslimin yang kemudian sepertinya muslimah tetapi kemudian e, tidak komited dengan Islamnya begitu. Jadi memang e, nampak sekali dari kalangan Ahlussunnah di sana itu begitu mereka itu e, apa keikhlasannya dan kesungguhannya dalam menerapkan Islam sehingga Allah SWT memberikan kemudahan-kemudahan kepada mereka. Dan itu ada hal yang menonjol sekali. Also when I say Ahlussunnah wal Jamaah, I'm not just talking about the Rabita or the organi- association that I'm a part of. I'm talking about all the Muslims who apply the Quran and Sunnah in their daily lives. So I'm not, uh, in a sense of just saying uh, the people from my Group. grouping. I'm talking about all the people, uh, no matter who their sheikh is, that are trying to apply the Quran and Sunnah in their lives. Yeah. Dia tidak membicarakan masalah kelompok-kelompok atau grup-grup rabita atau yang lainnya, Tetapi selama mereka berjalan dalam gerakan al-sunnah wal-jamaah InsyaAllah itu akan menjadi suatu uh, hal yang sangat uh, apa ini uh, menonjol Dan akan mendapat apresiasi yang luar biasa Jadi uh, kalau saja orang bule seperti ini sudah bicara al sunnah wal-jamaah Ini luar biasa buat kita jangan sampai jadi ahli bid'ah ya. al sunnah wal-jamaah ini tentunya kita semua tahu Nama yang pertama disebut oleh Ibn Abbas Ibn Abbas adalah orang yang pertama kali menyebut istilah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hal itu dilewatkan oleh Imam Al-Lalilkai dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlu Sunnah wal Jamaah itu disebutkan pada saat menjelaskan ayat yauma tabyadu yauma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh. Kemudian beliau menafsirkan ayat ini hum Ahlu Sunnah wal Jamaah. Eh, yauma tabyadu wujuhun hum Ahlu Sunnah wal Jamaah wa taswadu wujuhun hum Ahlul Bidah. Ya. Yeah, this is uh, the first name by Ibn Abbas, ya. Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya. So, Ahlu Sunnah wal Jamaah disimbolkan oleh Ibn Abbas berdasarkan ayat Al-Quran, sejumlah ayat Al-Quran, wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar waladina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa itu semua adalah suatu bentuk kewajiban kita mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian eh, sebelumnya kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Wa ma'atakum rasuluh fakhuduh wa manahakum anhu. Fantau dan sejumlah hadis-hadis Nabi itu diantaranya dibawakan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitab As-Sunnah membawakan panjang lebar hadis-hadis tentang bagaimana kewajiban kita untuk mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya. Maka itulah menjadi istilah al-sunnah jemaah dan kemudian di Australia istilah itu menjadi sangat menonjol untuk membedakan dengan kelompok Ahlul Bidah. Karena di sana itu ada kelompok Ahbash Ahbash ini kelompok dari Libanon yang sangat anti dengan ahli sunnah wal jamaah dalam arti yang mereka menegakkan sunnah dan jamaah ini jamaah para sahabat Allah karena mereka ini asli akidahnya asyariyah tetapi kemudian mereka begitu kerasnya sehingga mereka membentuk miliu sendiri bahkan kemudian menyerang ahli sunnah wal jamaah dengan tuduhan-tuduhan wahabi macam-macam lah itu ya dan itu cukup apa cukup keras mereka itu termasuk mereka sekarang udah punya radio dan sebagainya dan oleh pemerintah juga didukung hal seperti itu sehingga nanti antara ahli sunnah dan ahli bidah ini ada benturan gitu ya ini yang untuk kita waspadai jadi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah meskipun tidak banyak jumlahnya selama kita komitmennya bagus di atas sunnah dan jamaah ini insyaallah Allah Allah akan berikan apa kemudahan dan kemudian dukungan serta apa perlindungan sehingga kemudian dakwah ini menjadi dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala nah it's even the uh... the ideas, the ideology of Ahl Sunnah wa Jama'ah has become so strong that you can enter the masjid of uh, Naqshbandiya and you won't hear him saying Qala Imam al-Ghazali anymore. You'll hear him say Qala Rasulullah or quoting from Allah subhanahu wa ta'ala. So you'll even, you cannot uh, now uh, distinguish just from um, one halaqa the, the person because the people no, if they're not quoting the Quran and Sunnah anymore, uh, they will lose the students. So everyone is forced to go back to the books and start teaching uh, from the Quran and Sunnah. Ya, uh, tanda daripada ahlus sunnah jamaah itu gampang sekali. Kalau seorang masuk di masjid, di sana ada halaka-halaka yang diisi oleh kelompok naksabandia umpamanya. Maka yang menonjol dari mereka ini akan ada menurut Imam Ghazali begini, menurut imam mereka begini, menurut pendapat-pendapat syekh-syekhnya yang dibawakan. Tapi kalau al-sunnah jamaah akan nampak sekali qala Allahu begini, qala Rasulu begini, ya. Nah, sekarang untuk membedakan mana itu al-sunnah, mana itu al-bid'ah akan nampak dari kriteria itu. Ya, sehingga dengan itu mereka yang kemudian tidak menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah lama-lama akan ditinggalkan oleh pengikutnya. Ya, begitulah dakwah Ahlussunnah Jamaah yang didasarkan kepada hujjah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Dasarnya itu memang harus Al-Qur'an dan Sunnah. Barakallahu fikum. But uh, don't be uh, confused to say that it's such a beautiful situation that you all should make hijrah to hmm. Australia. Mm. Uh, we have uh, a major problem in Australia with the Ahbash movement. when I say ahbash, I don't mean by uh, a jinsiya, I mean aqidah, mm. followers of Abdullah ibn Habashi. Mm. And also we have uh, large problems with uh, what we call the modernist movement. Even the, the Sufiya, uh, Ikhwan Muslimina, and Jamaat Tabligh, they have problems now with these ahbash and uh, uh, modernists, people who, when they open the Quran, they uh, they see an ayah and they will make uh, tafsir on the spot and by themselves even. We, we ask them, mm. we beg them, please just quote someone, quote Fulan, Fulan, where you got your tafsir from. But these people uh, are a big problem and actually they have the most support from um, the people who support this, uh, <laughs> these ways. But this is the main problem. The Ahbash and the, even the Shia are quite small and they have problems with the Ahbash as well. Mm. So. Ya di sana memang yang paling e, keras penentangan itu berasal dari kelompok Ahbash. Jadi Ahbash ini cukup berkembang di Australia karena memang dengan kalangan-kalangan al-bid'ah itu mereka menyatu. Tapi yang menegakkan e, sebagai al-sunnah jamaah akan ditentang betul oleh kelompok Ahbash ini. Nah di Indonesia kelompok Ahbash ini pernah dibawakan oleh e, seorang dai dari Australia namanya Alwan dan dia itu kemudian masuk ke pesantren-pesantren karena mereka juga sering bawakan hadis bawakan ini tapi menurut versi mereka sehingga kemudian banyak orang yang tidak tahu tertipu nah ternyata di Australia ini eh, kelompok ini cukup eh, banyak menipu orang ya, meskipun kemudian dia terjadi penentangan dengan kelompok Ikhwan Muslimin dengan jamaah tabligh terutama dengan kelompok Sunnah wal Jamaah yang memang mereka itu nampak sekali menentang kelompok Ahbash ini. Jadi kalau saya sebutkan betapa indahnya dakwah di sunnah wal jamaah tidak berarti saya bilang dia bilang tidak berarti anda saya dorong untuk hijrah ke Australia ya tentunya tidak seperti apa ini eh, penjelasan para ulama tidak boleh kita pergi ke wilayah negara kafir kecuali untuk dakwah ya Rasulullah mengatakan ana bariun min kulli muslimin ya'ishu baina baina dhahrainil musyrikin Ya, tetapi para ulama menyebutkan saya berlepas diri daripada orang muslim yang tinggal di wilayah orang-orang musyrik kecuali kalau orang datang ke sana untuk dakwah. Nah, termasuk beliau di sana harus untuk dakwah. Muslimin di sana harus untuk dakwah. Karena memang wilayah itu wilayah kufur tidak menjalankan hukum Islam. Dan situasinya pun situasi tidak islami sama sekali. Nah, karena itu ditambah lagi kelompok al-bid'ah yang begitu kencang dalam dakwahnya itu. Ya, sekarang saja yang namanya LDI itu udah punya markas di sana. Mereka beli jutaan dolar. Ya, we have uh, uh, misleading uh, group LDI Islam Jamaah. They have uh, markas in Australia. They bought uh, uh millions dollar yeah. Ya. in Sydney especially. Yeah. Jadi memang kita masalahnya banyak sekali kelompok-kelompok aliran sesat ini. Bukan cuma di kita, tetapi juga di Australia. Di kita lebih banyak lagi tentunya. Karena memang kita sangat subur sekali. Tapi di daerah cover seperti itu saja sudah begitu banyak. Ya, termasuk kelompok Abbasin yang paling dasar. Kita masih belum apa mendengarkan gerakan Abbas begitu drastis, tapi seperti yang di Australia. Kalau di sini Australia itu keras betul mereka. Dan e, pusatnya memang dari Lebanon dari Abdullah Al-Habashi namanya, pendirinya itu dari Lebanon dan mereka ini e, nampak sekali dari apa ini dari gerakannya itu yang paling dikecam pertama kali apa Ibnu Taimiyah. Ya, kemudian di berikutnya apa? Wah, apa ini Wahabi, macam-macam itu. Nah, kalau ada kelompok yang mulai Anda lihat dia mengecam Ibnu Taimiyah, mengecam Wahabi, ini indikasi dia pengikut-pengikutnya kelompok habas itu. Ya, meskipun di Indonesia sudah mulai muncul itu. Makanya kita harus waspada. Ya. Ya, barakallahu Any maybe uh, specific questions? Ya, kalau ada pertanyaan langsung kepada beliau. Silakan. Kalau ada mau nanya silakan. Sebelum kita akan ngisi insyaallah pengajian uh, beberapa saat. Ya. This uh, solicitor Bil Asia. Lawyer. about the change of the government now by Rudd, before is John Howard, who uh, make more pressure to Muslim there. And then now it's changed by this uh, new government, and they want to uh, take up uh, the soldier from Iraq and other things that uh, should be benefit to Muslim. What, what do you think about that? Ummah? <laughs> the question is, what the benefit for Muslim with the change of uh, this uh, government? Roma, next mm. question? Yeah, just one question. You, you want this one? Huh? He really wants this question? Yeah, just you want uh, your opinion. I think um, my opinion, my, uh, my opinion uh, comes after my student visa is uh, confirmed. Uh <laughs> -huh. You understand? Yeah. <laughs> I think um, only I think time will tell. Honestly, um, you can understand that even though John Howard, Liberal uh, Prime Minister, is running the country, each state is run by uh, a Labor minister. Mm. So possibly things won't, even though he might take uh, uh troops out of Iraq. Um, I'm not sure how much the situation in Australia will change for the Muslims. Because already, even though the Prime Minister is from one party, the majority of the rest of the country, each uh, individual state is uh, ruled by a Labour Party who mm. Rudd is as well now. So inside Australia, I don't know how much the situation will change. Mm. Yeah. Jadi prinsipnya sebenarnya yang beda itu orangnya saja. Kalau sistemnya itu itu juga ya. Tetapi yang jelas saya nggak tahu sejauh mana terjadi perubahan itu. Eh, yang jelas eh, masih baru ya perlu dilihat lagi perkembangannya intinya dia tidak banyak tahu lah tentang bagaimana perkembangan sebenarnya tapi perubahan orang itu hanya nama saja tapi hakikatnya ya itu itu juga gitu ya ada pertanyaan lain ya coba lebih dekat lebih dekat Yeah. What was the thing that uh, changed my mind? What the what, Christianity to Islam? I think um, because I was a Bible student, generally in the church, we get told, we get taught that uh, the Bible is the word of Allah Subhanahu wa Taala. Mm. But when you become a Bible student, you actually start going through uh, the way the narrations were collected and so forth. Just like if you study Hadith in in Islamic University, you learn about how the Hadith are collected and so forth. And when you study the Bible, you get taught about how it's actually collected and how actually the scholars of the Bible they don't believe that the Bible is from Allah subhanahu wa ta'ala. Even though in the church, in the, the Sunday sermon, they will teach that the, the Bible is from, from Allah, when you, when you become a, a, a real student or uh, in the process of becoming a priest or a preacher, you get, you, get, you get taught how the Bible has been preserved and so forth. So actually, I was first exposed to Islam from some good practicing Muslims I just believed, I was of the impression they were good practicing Christians. And then when I got to know them better, I found out they're actually Muslims. They told me about their Quran, the book that they, they had, and I received an English translation of the Quran. And actually, the first thing that really made me uh, wake up to uh, Islam was after I read Surah, Surah Al-Fatiha, I read Surah Al-Baqarah where Allah subhanahu wa ta'ala said, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ and this actually was a big shock to me because if you look at the Bible, the first 20 pages is them trying to explain that this is our best attempt to preserve the Bible. But then in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala is saying to us from the very start that this is the book and there is no doubt. So this really was a shock because we never ever, even though we would preach to the people that the Bible is the Word of God, we never actually would go, we would never say that in Bible class, this is the Word of God. We'd always say, ah, oh, this is our best attempt to preserve the Bible, where the Quran, from the word go, from the very start, is saying, This is the book. So this was like, I don't know if you've been hit by a car before, if you've been in a car accident, but just the shock of being knocked over or being like in a fight with a boxer, it was a really big shock to me. And this was kind of the, the turning point on where I really pursued the, the study of Islam. Yeah. ringkasnya pertanyaan ini apa yang menarik sampai dia masih Islam. Yang jelas dia adalah ditugaskan oleh orang tuanya untuk belajar mendalami Bible supaya nanti disiapkan menjadi apa pastor atau pendeta. Tapi e, sejak dia mulai mempelajari tentang bagaimana Bible sebagai firman Tuhan, bagaimana proses dikumpulkannya Bible, macam-macam masalah dalam Bible tapi ketika saya mendapat terjemahan Al-Quran, saya dapatkan ayat dalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Nah, ini adalah Al-Quran, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan sama sekali. Sementara Bible membutuhkan untuk meyakinkan orang. Dari sekian banyak ayat itu belum tentu orang yakin, tapi dia berusaha itu bagaimana meyakinkan orang. Tapi Al-Quran langsung to the point. Ya, seperti saya itu kena shock betul Nah, karena itu kemudian saya menyadari bahwa betapa rusaknya Bible itu dan betapa agungnya Islam Al-Qur'an itu. Karena memang Al-Qur'an adalah merupakan apa? firman Tuhan, firman Allah SWT Itu yang paling apa? menarik buat beliau. Anyway, jazakallah khair for your coming and for your visit. Uh, we would like you to come more and more to our place, insyaallah. And uh, actually, we'll uh, use this time to give them one hadith and uh, finish for uh, praying together insyaAllah. Jazakallah khair. Ya, kita ucapkan terima kasih banyak kepada beliau atas kehadirannya dan kunjungannya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita ingin mengisi waktu kita yang sisa ini untuk membawakan satu hadis Nabi SAW. kali ini bisa mendapat uh, menjadi pelajaran buat kita semuanya untuk menutup bab yang berkaitan dengan apa ini uh, adzabhu li ghairillah. Eh, sekalian tentunya kita sudah mempelajari dalam kesempatan yang lalu betapa bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat melalui lisan Rasulullah SAW siapa saja yang menyembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu eh, laknat ini juga berlangsung kepada mereka yang kemudian ada empat kategorinya selain apa? yang e, disebutkan apa ini, e, eh, orang yang e, apa e, menyembelih selain Allah kemudian juga diantaranya adalah yang dilaknat oleh Allah orang yang melaknat orang tuanya jadi orang memojokkan orang tua orang lain karena itu orang itu memojokkan orang tua kita itu artinya sama dengan melaknat kedua orang tuanya kemudian Allah melaknat orang yang membuat bid'ah bid'ah atau kemudian mendukung ahlu bid'ah. Nah, makanya jangan pernah kita mendukung ahlu bid'ah. Kemudian Allah melaknat orang yang merubah patok tanah yang bukan miliknya. Ya. Kalau memang bukan miliknya jangan diakui miliknya karena itu terlaknat. Nah, lanjutan daripada uh, bab ini berkaitan dengan uh, menyembelih selain Allah, ada satu hadis Rasulullah SAW yang dibawakan oleh Tariq bin Syihab. Anna sallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubab. ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار Uh, eh, sesekalian hadis eh, ini termasuk hadis yang agung meskipun kedudukan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama karena Tariq bin Syihab ini dikenal sebagai seorang tabi'i yang meliwatkan hadis ini langsung dari Rasulullah. Berarti namanya apa? Mursal apa? Tabi'i. Jadi hadis ini bersifat nama mursal karena melewati seorang sahabat Nabi yang memperoleh riwayat dari Nabi SAW. Tetapi keterangan lain dari Abu Dawud rahimahullah menyebutkan bahwa ra'an Nabi SAW alaihi wasallam yasma' minhu syai'ah. bin Syihab ini meskipun dia disebut tabi'i tetapi dia pernah melihat Nabi SAW, hanya saja dia tidak sempat berbicara. Hanya lihat Nabi saja begitu. Nah, orang yang sekali saja melihat Nabi selama dia beriman kepada Nabi dan meninggal atas dasar keimanannya maka dia disebut sahabi. Sehingga ada sini terangkat derajatnya dari tabi'i menjadi apa? Sahabi. Nah, seluruh sanatnya pun uh, dikuatkan sehingga kedudukannya uh, menjadi sahih. Nah, sekalian ada sini uh, eh, mengandung arti yang sangat luar biasa bahwa kemudian uh, Ibnu Syihab ketika membawakan para Rasulullah bersabda, ada seseorang masuk surga gara-gara hanya seekor lalat. Ada juga orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Ini pernyataan Rasulullah SAW dalam hadis ini. Kemudian para sahabat pun bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan ada dua orang berjalan melewati satu kaum. Yang dimana kaum itu mempunyai satu berhala yang mereka agungkan berhala itu. Siapa saja yang melewati berhala itu wajib untuk apa? memberikan satu pengorbanan sebagai satu bentuk ibadah kepada berhala itu. Kemudian kepada salah seorang dari dua orang itu kaum itu mengatakan berikan satu pengorbanan kepada berhala ini. Ya. Maka kemudian dikatakan saya tidak punya sesuatu yang saya bisa korbankan untuk berhala ini. Maka orang ini mereka mengatakan kepadanya, korbankan meskipun satu lalat. Ya, korbankan untuk berhala ini meskipun satu satu lalat. Kemudian orang ini pun mengikuti kehendak mereka sehingga dia mengorbankan satu lalat buat si berhala itu. Disebabkan itu maka mereka melepaskannya, tidak dihukum. Dan karena itu kemudian ketika meninggal kata Rasulullah dia masuk neraka. Kenapa? dia telah beribadah kepada selain Allah. Dia telah memberikan pengorbanan kepada selain selain Allah SWT. Nah, sementara kelanjutan di sini berkaitan dengan orang yang satunya lagi. Yang ketika disuruh untuk memberikan pengorbanan kepada si berhala itu, meskipun satu lalat dia menolak, saya tidak mau. Meskipun satu lalat saya tidak mau berkorban kecuali untuk Allah SWT. Karena penolakan orang ini akibatnya dia dibunuh oleh masyarakat itu. Karena dia dibunuh, kata Rasulullah, kenapa dia dibunuh? Karena mencari ridha Allah. Dia tidak mau beribadah kepada selain selain Allah. Dikarenakan itu dia masuk surga. Jadi dua orang, satu masuk surga karena lalat, satu masuk surga karena karena lalat, eh, masuk neraka karena lalat. Nah, di dalam riwayat ini mengandung banyak sekali pelajaran. Betapa sekecil apapun pengorbanan tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena resikonya apa? Itu syirik. Sebab Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik itu. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan apa? Dalam hadis Jabir, hadisnya sahih, "Man laqiya Allah la yushriku bihi syai'a dakhala jannah." Siapa yang meninggal di dalam hidupnya tidak pernah menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, kalau mati dia pasti pasti masuk surga. Wa man laqiya yusyriku bihi nar. Dan siapa yang meninggal kemudian dalam keadaan dia syirik kepada Allah, maka matinya dia di neraka. Ini pentingnya untuk kemudian menjadi pelajaran. Jangan pernah mempersembahkan apapun bentuknya kepada selain Allah. Berapa banyak sekarang ini orang kemudian karena ketika barangnya hilang, dia datang ke dukun. Untuk itu si dukun atas permintaan jinnya meminta orang itu supaya mengorbankan meskipun sebab sebiji telur, meskipun seekor ayam putih yang kemudian disembelih untuk si jin itu. Apakah ini tidak lebih besar daripada lalat? Nah, karena itu saya sekalian di dalam orang membawa ini pelajaran lain, pelajaran lain. Kemudian selain kita tidak boleh mempersembahkan kepada selain Allah itu, Apapun bentuknya, sekecil apapun, juga kita harus mengorbankan kepada Allah sekecil apapun, apalagi sebesar apapun kan. Jadi pengorbanan hanya untuk Allah SWT. Makanya Allah katakan, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ wanhar. Jadi kamu harus sholat dan harus menyembelih untuk Allah SWT. Karenanya ini adalah merupakan satu bentuk pengorbanan. Nah, ketika orang memegang kebenaran itu, pasti akan diuji oleh Allah. Ini pelajaran yang kedua bahwa hidup ini adalah ujian. Ketika Anda membawa kebenaran, Anda akan diuji oleh Allah SWT melalui orang-orang itu. Makanya Rasulullah SAW menyatakan man talaba ridallahi bisakhatin nas kafahu maunatan nas. Siapa yang mencari ridha Allah karena itu manusia murka. Seperti orang ini hanya dibunuh kan? Karena dia mencari ridha Allah, maka Allah akan apa? lindungi orang itu. Ya, kalau kemudian terjadi dia disembelih umpamanya, terjadi dia dibunuh, itu adalah merupakan kehormatan bagi orang itu untuk langsung masuk masuk surga. Artinya ketika Anda membawa kebenaran pasti akan ada ujiannya. Rasul mengatakan asyadun nasi balaan al-anbiya thumma yalunahum thumma yalunahum. Orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Kemudian imannya dibawa itu, iman dibawa itu. Jangan ketika kemudian saya hidup kayaknya nggak pernah diuji sama Allah, itu menunjukkan imanmu lemah. Ya, bukan karena kamu hebat di sisi Allah. Kalau kamu hebat di sisi Allah, pasti ujianmu akan banyak. Tetapi bagaimana kita sabar ketika menghadapi ujian itu? Saudara tahu ketika Rasulullah SAW di hadapan di depan Ka'bah ada seorang sahabat Nabi melihat umat Islam banyak disiksa, ada yang itu namanya Sumayyah itu tusuk dari bawah sampai dada perempuan ibu daripada Amr bin Yasir Amr bin Yasir dimasukkan apa ke dalam air dikeluarkan sampai pingsan-pingsan dia ya Bilal ditaruh batu di dadanya sekian banyak umat Islam mengalami tekanan yang luar biasa kan itu ujian sehingga ketika kemudian salam sedang berada di depan Ka'bah itu orang itu mengatakan ya Rasulullah Allah tas Allah tad'ulana Allah tasansir lana kenapa kamu gak berdoa untuk kita kenapa kamu tidak bertolong sama Allah maka Rasul mengatakan innakum qaumun tasta'jilun. Kalian kaum yang terburu-buru dan setiap zaman akan ada orang-orang seperti ini. Dia akan bersikap terburu-buru ingin menang, terburu-buru untuk dapat pertolongan, terburu-buru untuk mencapai apa? kejayaan dan seterusnya. Jangan terburu-buru. Maka Rasul mengatakan dulu ada kaum-kaum yang mereka untuk membela kebenaran sampai digergaji dua. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Hidup ini pasti ada ujiannya. Allah menyebutkan apa? Wala nabluwannakum. Satu kepastian. Wa lam lagi. Ditambah nun ta'kid. Wala nabluwannakum. Pasti dan pasti kami uji kalian. Bisyai'in dengan sesuatu minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali apa wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin pasti Allah akan menguji kalian kalau kalian merasa benar kalau kalian membawa kebenaran, Allah pasti uji itu untuk melihat keimanan kalian. Dengan apa? Rasa takut, rasa lapar, kurang harta, kurang jiwa, meninggalnya keluarga kita seterusnya. Ya, kurangnya apa hasil-hasil pertanian, itu semua bentuk ujian. Makanya jangan kita kemudian merasa kecil ketika diuji oleh Allah. Kemarin di Radio Dakta, saya ditanya oleh orang, saya ini udah buta, Udah ada yang mau nyenengin, tahu-tahu kaki saya luka lagi. Akhirnya nggak jadi deh itu orang mau sama saya. Apa ujian apa lagi ini? Ujian, jangan kemudian berhenti dari ujian. Pasti ujian itu. Selama kita hidup, pasti banyak ujiannya. Ya, orang yang menganggap hidup ini manis saja, seneng aja, itu wahim. Tahu wahim? Bukan wahing, wahim. Wahim itu apa? Hah? salah arah, salah perkiraan, melihatnya seperti fata morgana, keliru, pasti banyak ujiannya. Seperti tadi disebutkan alusunnah wal jamaah, karena mereka membawa kebenaran, tekanannya pasti berat. Tapi di balik tekanan itu, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kemenangan, Allah berikan pertolongan. Harus seperti itu. Ya, makanya jangan kita merasa kecil hati. Kalau tadi disebutkan lalat, ada yang lebih hebat dari itu. Yang dipersembahkan oleh Hubei bin Adi radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang tertangkap ketika ditugasi oleh Rasulullah dengan beberapa kawannya. Ada tiga kawannya bersama dia, dia bersama dua kawannya. Kemudian ditugasi untuk melakukan apa? Apa? Intelijen, mengintelijeni lawan. Tiga-tiganya ketangkap. Dua disembelih, dibunuh di tengah jalan. Tinggal Hubei akan dipersembahkan di hadapan orang banyak di Mekah dengan cara akan apa disalib di depan orang banyak. Dia akan disalib di depan orang banyak. Ketika kemudian Habib ini diajak bicara sama Abu Sufyan. Waktu itu masih kafir. Wahai Hubaib, dan itu di atas panggung. Dan siapkan apa? Tiang salibnya itu. Wahai Hubaib, bagaimana kalau kami lepaskan kamu dan kami gantikan di tempat kamu Muhammad? ya untuk mereka melihat bagaimana keteguhan daripada pengikut Muhammad ini apa kata Habib demi Allah saya tidak rela kalian melepaskan aku untuk kalian mengambil satu rambut Nabi Muhammad SAW satu rambut untuk menggantikan nyawa Habib saya tidak, apa? tidak menerima menunjukkan apa Hah? pengorbanan dia cintanya dia kepada Rasulullah SAW sehingga kemudian Abu Sufyan mengatakan mara itu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin Muhammada. Tidak pernah aku melihat seseorang cinta dengan saudaranya. Cinta dengan kawannya sebagaimana cintanya pengikut Muhammad kepada Muhammad itu. Luar biasa. Nyawanya tidak siap untuk digantikan dengan satu ekor satu apa biji rambut Rasulullah SAW. Maka kemudian lanjutkan lagi, apa yang kamu inginkan wahai Habib sebelum engkau di dia disalib, di tiang salib ini. Izinkan saya salat dua rakaat. Ketika dia salat dua rakaat dan ini menjadi sunnah kalau mau dieksekusi jangan lupa apa? Salat dua rakaat. Ya. Kalau mau dieksekusi jangan lupa salat dua rakaat. Itu sunnah diajarkan oleh Habib Ya. Nah, kemudian ketika selesai salat dia mengatakan, dan perkataan ini menunjukkan ketangguhan imannya. Dikatakan apa? Ma'ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambalillahi masra'i. Saya tidak pernah memperhitungkan dengan posisi apa saya meninggal. Dengan posisi apa saya dibunuh selama apa? Saya mati dalam keadaan muslim. Dia siap untuk apa? Dia apakan saja. Kemudian mulailah dia apa? Disalib kan? Ini orang muslim yang pertama kali disalib adalah Hubei bin Ali. Antum tahu kalau pas dari pasca itu di Filipina itu akan selalu ada orang-orang yang pemberani itu mencoba untuk di apa disalib itu yang salib. Baru dia apa? Di itu eh, jengkelan kelenjang diturunin nggak jadi. Itu di Filipina seperti itu. Ya. Memang sakit. Apalagi ini terus kemudian apa? Tidak ada masalah kata Ubeb. Selama matiku dalam keadaan muslim. Subhanallah. Ini pengorbanan. Tetapi ketika terakhir dia mau disalib itu, dia katakan, "Ya Allah, sampaikan salamku kepada nabimu bahwa aku mencintainya." Rasulullah SAW sedang berada di dalam majlis taklim di Masjid Nabawi. Tiba-tiba Rasulullah SAW memalingkan mukanya ke arah Mekah sambil mengatakan, "Alaika salam ya Hubaib, fa al ana yuqtal." Rasulullah SAW sambil melihat ke Mekah mengucapkan salam kepada Hubib. Alaikassalam ya Hubib. Sekarang dia dibunuh. Menunjukkan betapa pengorbanan seorang muslim sampai satu rambut Rasulullah pun tidak rela. Apalagi mengorbankan untuk Allah. Allah di atas Rasulullah. Apalagi mengorbankan untuk Allah. Kita akan korbankan apa saja. Dan tidak akan bersedia kita berkorban apapun untuk mencoreng tauhid kita. Kemudian kita terjumus ke dalam syirik seperti itu. Dan akibatnya neraka naudzubillah min Jangan pernah kita melakukan syirik kepada Allah SWT. Dan ini menunjukkan betapa pengorbanan itu adalah sesuatu kelaziman bagi seorang muslim mempertahankan kebenaran. Dan itu akan selamanya dalam kehidupannya. Jadi Anda jangan menganggap bahwa perjuangan ini tidak ada tantangan, tidak ada ujian. Begitu ada alami para nabi, ya, para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut, tabi'in seterusnya Anda akan temukan mereka seperti itu. Imam Ahmad hampir-hampir saja putus asa karena begitu disiksanya dia. Ya. Kemudian tiba-tiba ada seorang hamba mengatakan, "Ya Ahmad, kalau engkau tunduk dengan tekanan mereka, maka umat di belakangmu akan tersesat bersama Dengan omongan orang seperti itu, Imam Ahmad saya tidak tahu siapa itu orang. Tapi saya menjadi tangguh dan saya siap menghadapi semuanya. Artinya ternyata memang dalam kondisi tertentu orang itu sudah apa? Bisa apa? Di posisi kendor dia. Makanya harus ada terus menasihati, mengingatkan. Makanya jangan dianggap sepele nasihat itu. Kadang-kadang nasihat itu bisa membangkitkan, menyelamatkan jiwa seseorang. Dan itulah ilmu. Ilmu itu akan membangkitkan apa? Jiwa manusia. Menghidupkan yang mati. Sehingga kemudian bergerak kepada kebenaran itu. Nah sekalian ini merupakan satu pelajaran penting bahwa pengorbanan bagi seorang muslim harus terus dilakukan untuk Allah SWT. Pertanyaannya berikutnya, kalaulah kemudian tidak boleh menyembelih kepada selain Allah, tapi kemudian ada di satu masyarakat orang yang memberikan apa ini eh, apa ini eh, pengorbanan kepada dukun, kepada apa ini batu atau mungkin kepada apa Eh, kuburan atau yang dianggap keramat-keramat itu. Anda akan lihat ada orang buang uang di jalanan itu kan. Mereka bilang biar bayi embong itu nggak marah. Ya. Atau Anda melihat orang-orang membuang apa di lautan supaya Nyi Roro tidak marah. Ya. Begitulah seterusnya. Ya. Nah, bagaimana ketika kemudian kita mendapatkan itu? Kita dapat buah dari hasil mereka yang yang apa? yang berbuat seperti itu atau kita dapat uangnya ya nah terjadi dua perbedaan pendapat ya pendapat daripada apa ini pengarang buku ini uh, apa Syekh Hamid Al Faqih sepertinya menyebutkan tidak boleh semuanya ya baik sembelihan selain Allah maupun yang tidak disembelih termasuk apa buah-buahan uang segala macam tidak boleh dimanfaatkan sama sekali bagi seorang muslim tapi pendapat yang kuat yang kemudian dikomentari oleh apa ini pengarang kitab Fathul Majid boleh dimanfaatkan selama yang tidak sembelian atas nama Allah tadi. Kalau binatangnya disembelih tidak atas nama Allah menjadi apa ya? Menjadi bangkai kan? Tidak boleh dimakan. Tetapi selain itu boleh dimanfaatkan. Itu ibarat seperti barang yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Boleh kita miliki. Ya. Nah, itu kemudian dilakukan hal seperti itu diantaranya dicontohkan pertanyaan yang dilakukan oleh Abu Mas'ud Al-Thaqafi ya Abu Mas'ud ini pernah diperkenankan untuk mengambil apa ini uh, eh, Urwa Urwa bin Mas'ud Al-Thaqafi uh, ketika kemudian ada orang yang memberikan sesuatu kepada Lata nah makanannya itu bagaimana nah, kemudian diizinkan kepada apa ini uh, eh, Urwa bin Mas'ud Al-Thaqafi untuk uh, memakannya itu menunjukkan bolehnya memanfaatkan dari apa pemberian ataupun uh, uh, apa makanan ataupun sesuatu selama tidak berkaitan dengan yang berkaitan dengan sembelihan tadi itu ya kalau buah-buahan ataupun uang atau apa boleh dimanfaatkan ya karena itu termasuk kategori ibarat seperti sesuatu yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang kemudian boleh diperolehnya atau dimilikinya Nah ini termasuk adalah satu uh, pendapat nanti akan berkaitan dengan bagaimana dengan hasil makanan orang apa ini eh, kedurenan apa kedurenan apa? Iyalah pakai talilan, maulitan nah gitu. Ya seperti itu. Kalau saja ini nyembelih atas nama Allah eh, selain Allah aja, yang lainnya selain sembilan itu boleh, apalagi itu kan yang ada muslimin juga. Jadi prinsipnya itu boleh Ya, tetapi minal warak sebatas sebatas apa? Untuk menjaga diri, kita nggak makan, kita salurkan kepada orang lain. Itu akan lebih aman. Ya, segi apa? Warak saja, tapi secara hukum boleh. Secara hukum boleh, ya. Tetapi kemudian kita akan lebih hati-hati. Kemudian kita tidak mengambil hal seperti itu. Secara hukum boleh. Tinggal masalah warak saja, ya. Sehingga kemudian kita lebih hati-hati begitu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Eh, barangkali ini saja tambahan dari apa yang disampaikan oleh Isa Graham terhadap uh, perkenalan beliau mudah-mudahan menjadi pendorong semangat buat kita sekalian untuk lebih mendalami kebenaran Islam ini dan yang terjadi adalah bagaimana keindahan Islam itu kemudian kenikmatan yang kita rasakan dalam membawa Islam ini meskipun akan hanya apakah terdapat banyak pengorbanan di dalam membela ajaran Islam ini Mudah-mudahan apa yang kita di meskipun musik ini bermanfaat buat kita sekalian.